aku model apa iya nurut sisa nurut yang pek sisa pek ngono lho timbangannya biar pek biar pek biar pek marah ke hati ser ser kayak ngomong mengarep ke orang ayu ayu ya kok belum pakai rumah sayu undang abunten ada bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita para jamaah bahwa barokah kehidupan yang selalu lebih baik itu biasanya lebih akrab dengan kaum perempuan barokah itu lebih diinginkan oleh kaum wanita atau juga biasa disebut kaum hawa nyapa wong wedok kok disebut kaum hawa karena perempuan itu memang me memencutkan laki-laki wong lanang kuwi yang kita wong wadon ngayu kan biasanya langsung kaget ha akhirnya kagum wah mila diwastani kaum ha wah pancet biar pet biar pet jadi perempuan itu menyukai barokah menginginkan keadaan yang selalu lebih baik seiring dengan bertambahnya usia dalam perjalanan hidupnya kalau laki-laki itu lebih merasa bangga jika bisa istiqomah wong lanang niku langkung bangga yang kagungan prinsip istiqomah istiqomah maksudnya bukan istri tiga dikontrakan rumah tapi teguh tetap dan tidak berubah niku wong lanang yang wong wadon kepinginnya saya saya saya saya saya saya saya saya seiring dengan bertambahnya usia kula paringi contoh wong wadon niku yang usia masih di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah laki-laki tampan memang beda keinginan laki-laki dengan perempuan saya ulang perempuan usia di bawah 20 tahun itu yang diinginkan adalah laki-laki tampan nek jeburis jeburis ngono kuwi ayu siapapun anak perempuan yang usia masih di bawah 20 tahun yang diinginkan ya laki-laki tampan Milo ngefene ya kalian sing bagus-bagus nika Dilan, Aliandro, artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid. Minimal. Itu kalau usia masih di bawah 20 tahun nanti perempuan kalau udah di atas 25 tahun usianya udah nikah, udah punya anak udah dituntut macam-macam kebutuhan keinginannya sudah berubah lebih baik lagi yang diinginkan adalah laki-laki mapan wis mulai kata kebutuhan jadi menginginkan laki-laki mapan ini optimisme bagi laki-laki yang tidak dikaruniai ketampanan jadi bisa mengejar ketinggalan memang kadang-kadang tampan itu bisa kalah oleh mapan ngomong lanang bagus ning ora gablek duit, Ya kebiur kaya HP orang mau sinyale kaya HP ini ngedrop bagus ning orang gablek dua, ngomong orang cepong guyu orang iso eh, orang lanang orang pati bagus ning duitnya oke ya padang jinglang ngomong banter guyu ya iso biar <laughs> alhamdulillah sing dibutuh mulai iso guyu Oh nanti perempuan kalau usia sudah di atas 40 tahun keinginannya berubah lagi lebih baik lagi wong panjang piantun putri menikah menginginkan kehidupan yang lebih baik menginginkan barokah kalau usia sudah di atas 40 tahun biasanya suami dimotivasi diprovokasi agar berprestasi eh, ini perempuan kalau sudah di atas 40 tahun itu kepingin laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan baik jabatan agama jabatan formal maupun informal bangga kalau suaminya punya status sosial yang tinggi wong wadon sing umure sampun sak nginjile sekawan dasa tahun menika bangga kalau suaminya jadi ustad bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat bangga kalau suaminya jadi wakil rakyat bangga kalau suaminya jadi pejabat minimal jadi kepala daerah tingkat 7 ketua RT jadi seneng banget kalau suaminya termasuk salah satu dari tiga tokoh yang selalu disebut di setiap acara resmi nggak terus jentik gojoku hmm, katut hmm, bapaknya disebut kan ada tiga tokoh yang selalu disebut di setiap acara resmi katus forumnya temen kok mulai MC panitia kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati sampai sing ceramah niku mesti nyebutke tiga tokoh niki boten nate ditilar sinten mawon setunggal para alim para ulama mesti rak disebut dong ya nomor kalih para sesepuh lan disepuh, sepuh niku rak selalu disebut ya nomor tiga para pejabat dan tokoh masyarakat mesti niru disebut dan forum-forum resmi termasuk pengajian ngaten menikah para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah Ya ora ke ceramah ya yang umat. Dilanjut mboten. Boten boten yang Jawa, Jawa yang ngantos pengawasannya rampung kok paling ngomong gerimis Allah Rasulullah Muhammad jadi saya ulang ada tiga tokoh yang selalu disebut di forum-forum resmi seperti ini mau dipirengke, mau boten, kok kaya kalau matur tangkrep siaran radio biasanya tak selalu nyebut ngeten ya sambutan itu para amin para ulama ingin ingkang balutan sasuman ingkang pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah para sepuh lan bini sepuh aji sepuh ugi kasepuhan ingkang kono ing pamawas lebo ing pitutur para panembang lan pendaping praja satriya ning nagari ingkang dados songsem agunging kawula gasih paham napa boten sing nang Blas, babar pisan. Kamongko niki Yogja. Kamongko niki basa jowo nggih panjenengan niku wong Jawa kok mboten paham. Napa pianten Sleman mriki sampun kathah ingkang malih dados kibas? Basa Jawa niku wonten ingkang aduhung simbol kesopanan namine krama inggil. Dadi ngendikan ingkang sopan menika mawi krama inggil ing basa Jawi. Halo. Ing pancing nggih angel ingkang kepenak menika ngopo tapi boten sopan sopane kromo inggil kados bojo kromo inggilipun garwa anak kromo inggilipun putra niku sopan dados kromo inggil niku sopan garwa putra niku sopan ning anel sing kepenak ngoko anak lucu lah bocah nom nom sana iki do ninggal sopane menggelek kepenae mestine sing sopan garwa putra di garwa rumiyen nembe kagungan putra niku sopan sing kepenak anak lucu gawe anak bisa lagi